Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutkan Dawuh-dawuhipun Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Nafa'anallahu bihi bidharini amin Dumugi pembahasan Seperti halnya wajib bagi kalian untuk belajar ilmu untuk diri sendiri Maka wajib pula bagi kalian untuk mengajarkan ilmu kepada keluargamu, kepada anak-anakmu, dan kepada siapa saja yang engkau menguasai mereka. Artinya, sinten-sinten kemawon, siapa-siapa saja yang kita memiliki kewajiban khususnya dalam memberikan nafkah kepada mereka. Seumpama contoh di rumah kita ada salah satu keluarga yang mungkin agak jauh tetapi dia merupakan titipan yang dititipkan oleh datang panjenengan maka itu juga termasuk man laka wilayatun alaihi Termasuk pula pembantu-pembantu dalam rumah tangga kita. Fa'ilam takdir an tu'allimahum kana alaika an murahum bil uruj. Kalau kalian tidak mampu untuk mengajarkan ilmu kepada mereka, maka yang wajib adalah panjenengan harus memerintahkan mereka untuk keluar. Artinya di sini mencari ilmu di luar rumah. Karena kita yang memiliki yang memimpin rumah tangga tidak bisa untuk memberikan pendidikan ilmu agama. Maka mewajibkan untuk mereka keluar ngaji kepada orang-orang yang tahu tentang ilmu-ilmu agama tersebut. Sehingga mereka benar-benar bisa belajar ilmu-ilmunya Allah yang khusus al-qadril mafrud minhu artinya yang khusus diwajibkan ilmu-ilmu yang wajib kalau di dalam bahasanya Imam Zainuddin Al-Malibari ilmu yang wajib itu ada tiga wa ta'alluman ilman yusahhihu ta'atak yang pertama ilmu yang menjadikan sah ketika kita taat kepada Allah atau dalam bahasanya ilmu fikih. Wa aqidatan. Yang kedua ilmu yang menjadikan sah akidah keyakinan kita. Lalu yang ketiga adalah wa mirataqan bika fasula. Ilmu kangge noto ati kita, yaitu yang disebut sebagai ilmu tasawuf. Karena tiga hal itu tidak bisa lepas mestinya. Akidah harus benar, konsep pelaksanaannya harus benar, tapi juga harus dihati-hati jangan sampai yang benar-benar benar itu tadi sampai menimbulkan penyakit-penyakit hati diantaranya merasa benar sendiri, timbul takabur, timbul riak, ujub, sak terusipun. Berarti tiga hal tadi wajib. Wa illa, kalau tidak, artinya kalau tidak kita beri pelajaran mereka dengan ilmu ataupun tidak kita perintahkan mereka untuk mencari ilmu maka kita yang wajib mengajarkan ya berdosa mereka kalau memang sudah waktunya mukallaf wis waktune untuk memang artosipun memang sudah mukallaf sudah mukallaf niku pun akil balik maka mereka juga berdosa karena meninggalkan untuk mencari ilmu. Termasuk kita yang wajib mestinya mengajarkan atau memerintahkan, tapi tidak mengajarkan dan tidak memerintahkan ilmu tersebut. Sekarang yang dimaksud al-qadrul wajib, ilmu yang kadar yang diwajibkan itu ilmu seperti apa batasnya? Disebutkan oleh Al-Habib Abdullah, laisa bikasirin. Ilmu yang wajib di yang difardukan, yang diwajibkan untuk diketahui oleh seluruh umat Islam itu tidak banyak. Bahkan-bahkan disebutkan di sini tak mungkinlah seseorang yang kalau memang niat mencari ilmu yang qadrul wajib tadi, yang kader, yang khusus yang diwajibkan saja, kok sampai mereka menemukan masyakoh, menemukan kesulitan, maka itu seolah-olah layakadu, orang mungkin Gampang-gampang nek diniati tenanan niku gampil. Nek ngomong angel ya, ya angel tenan. Nek awake dhewe niat-niat tenanan, wong keranten Allah pun mewajibkan, mboten mungkin nek niku dingel-ngel kalih Gusti Allah. Wali Allah taala yuinu. Yang kedua, alasannya kenapa ada ilmu yang yang wajib yang kalau tidak dipelajari hukumnya dosa? Karena untuk mencapai ilmu tersebut, Allah menjanjikan untuk memberi pertolongan kepada yang mencarinya. Dan mempermudahkan kepada orang yang mencarinya, Ida saluhat niyatuhu. Catatannya, cari ilmu mudah dan dimudahkan Allah dan ditolong Allah kalau memang baik niatnya. Ya, niat mencari ilmu itu ada satu kitab banyaklah kitab niat mencari ilmu banyak di antarane niate ngilangake kebodohane awake dhewe di antarane padha ridane Allah padha Nah niku nek niate bener-bener bener maka akan dimudahkan dan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala walau fi talabi thawabun azim dan di dalam mencari ilmu yang wajib itu Allah ciptakan, Allah siapkan pahala yang sangat agung yang diperuntukkan kepada pencari-pencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menika ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Yo kathah salam niku sae. Kekatan kekataan ya diguyu tiyang. Niki kula nglajengaken pembahasan kitab Suluk Al-Asasiyah. Mugi-mugi mawon kita dipun paringi ilmu ingkang kathah manfaat. Barokah Allah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah Asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Muhammad Ba'atiyah nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi fid amin wa atallallahu umrahu fi sihatin wa afiyah. Wa min muhlikati. Di antara amal yang bisa menghancurkan kebaik amal-amal kebaikan yang lain tingkahipun mana, obahipun ati ingkang saged ngerusak ganjarane amal-amal ingkang sanes yang lain adalah riak Riak niku nopo? Lah di sini disebutkan waqad samahu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisyirkil asghar. Kanjeng Nabi menyebutkan riak itu bukan riak tapi memberikan nama lain yang lebih kalau boleh dikatakan lebih syadid, lebih menguatirkan lebih medeni inggih punika syirik kecil. Kalau di dalam bahasanya Hidayatul Adqiyah disebutkan amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu dhaka riya sabah lala. Jadi kalau di dalam bahasa yang lain sami kalih bahasa menika ri ngamal untuk manusia itu syirik. Tapi kalau meninggalkan amal krono menuso niku jenengi riak. Jadi ada ada istilah yang lain nek ngamale krono menuso seperti Rasulullah langsung disebut syirik. Walaupun di sini catatannya syirkul asghar. Tapi kalau meninggalkan amal, eh Kang melu ngaji Kang, wah rawane isin. aku kok isin? Nah, anu kono klambine apik-apik aku ora duwe gara-gara menungso isin riko ndak berani ikut ngaji iku jenenge riya Nah, di istilah di sini disebutkan riya itu Rasulullah menyebut syirkil asghar wasyirkil khafi. Dalam bahasa yang lain Kanjeng Nabi nyebut namanipun yang dinamakan riya adalah syirik yang khafi, yang tersembunyi. Lalu kemudian wa makna riya, apa istilah ria itu? Ria adalah mencari pangkat. Kalau beliau luru makom, luru pangkat. Wa ta'zimi indan dan mencari untuk diagungkan manusia. Diagungkan manusia niku apa awake digaya agung, ya ora. diagungkan itu dimulyak-mulyakake. Disobyo-sobyo. Di nek cara lungguh niku ngarep ngarepke Monggo Mas, narak-narak. Oh, pinarak napa narak-narak. Sampeyan iki rada tell me. Mosangking kepengine ring mulyakno, monggo pinangring, monggo pinangring. Jadi tinarak jadi tinangkring Ini bangsanya titik. Watak Wa ta'zimi nas. Lah mencari makom, mencari pangkat untuk dimuliakan di sisi Allah tetapi bi amalil akhirah. Cara mencarinya dengan mengamalkan amal akhirat. Wis sapa mawon wis disebutake ya, wakah sangat Wopo mawon sing amal akhirat kados mriyen kon kula waosake. Imam Al-Ghazali ngendikan wonten teng kitab Ihya. Nyono ulama, nyono tiyang moh ucap-ucapane kalian donya. Wah, ucap-ucapane wis moh-moh tenan. Niku napa pun saged diwestani ulama ul akhirah. Imam Ghazali menjawab, belum. Karena ada satu hal yang lebih menguatirkan dibandingkan dunia itu sendiri. Yaitu mansobul irsyad. nok ngarep menuso. Nih isehono wong sing seneng didokok ngarep seolah-olah dia ingin mencari itu, mencari makom itu tadi. Dengan cara apa yang dilakukan untuk dia itu dianggap oleh manusia, dia jadikan pemimpin oleh manusia. Kok iku pikirannya? Maka yang sebenarnya ulama dunia orang seperti itu. Jadi kudu atas atas Ngamal akhirat ning ditujokno kangge luru pangkat nok ngersane manusa. Dicontokno kalladzi yusolli seperti orang sholat. Kita kalau membahas seperti ini ya niki urusannya bab mana. Memang wong sholat niku kadang kalau ya krono manusa nek dibayangke ke apa iya to hadiah nah, nek nok masjid ha Dia. iku sing mesem padha ah. nek salat nok ngarepe calone wah ya Fatihah setengah jam ah. ah. lembah iku mau rata suarane di mekah mekah ke. Alhamdulillah rabbil alamin. Lah nek aku wong anyar rodok Mekah lah. Jebutamu ta nggih. Wa yasumu poso. Siam niki sami. Napa melih siame wong-wong zaman akhir. Wong siam kok pengen ngatutno sumiati. Poso kanggo ngatutno Allah. wah ora nekok sapa-sapa nekok atine sumiati pasane krana menu manusa kadang kala poso tak siam napa siam sunnah niku nggih ditujokno krana manusa ring budi-budi ditakoni monggo dina kula nembe siam wah tapi tujuannya supaya dianggap macem wayata sedekah sedekah krono manusia tetapi di sini ada perkara yang lain di dalam kitab uh, fikihnya yang men, uh, e, kholasoh dari dawuh pun Habib Zain bin Semit kan. Takrirobus Adidah di situ Habib Zain bin Semit memberikan sebuah penilaian yang khusus sedekah bagi orang yang amalnya ditiru itu lebih baik diketok wong supaya ditiru oleh orang lain. Catatane asal benar-benar selamat sangka riak Jadi nyah-nyoh-nyah-nyohe diketok wong supaya ditiru. Tapi manahipun hatinya niku sedikit pun tidak memiliki rasa riak Artinya ngono mau orang pengen dimulyakno wong, ya memang niku pengen nyontoni. Eh, pengen nyontoni. Kados di zaman Syekh Abdul Qadir Al Jilani, beliau terkenal dengan sebutan la yaruddu sailan walau bi ahadi saubaihi. Beliau tidak tidak mungkin menolak orang minta walau yang diminta itu satu dari pakaian yang dibawa beliau. Ya Syekh, kula nyuwun, wah ora duwe apa-apa, pun klambi jenengan mawon tak suni. Nah, iku ya wonten jerone mungkin nah niku dipendhetke setunggal diaturake. Lah ngoten kan berarti saking terkenale kenapa? Karena berarti pada waktu itu ya diketokno ring ini. Tapi bener-bener krana Allah Subhanahu wa taala, bukan karena supaya disobyo-sobyo wah wong iku nek sedekah Masya Allah wakai nah, bukan karena itu terus dilebokno Indosiar Wayahuju haji, semanten ugi haji, haji umroh, masya Allah. Sampai-sampai kadang nek diangen-angen deh, kadang nek diangen-angen. Kanjeng Nabi kan jauh teng hadis im, riwayat Imam Bukhari. Orang pergi ke Madinah. Kalau memang ia itu orang beriman, itu seperti halnya besi yang sudah tayangan, lalu dibakar sehingga bersih semua tayangnya. Lah niki sing aneh niku. Kathah tiyang-tiyang sing lampahno ngoten niku ora ana wiridan bar salat. Ah sirik-sirik. Lah sirike tambah kenceng ben ae tambah kendel. Umum napa kathah ngoten niku. Nah. Ambuh ora mudeng kula mboten nderek-nderek. Nah, makane nek badhe haji, badhe umrah monggo dosowan para ulama, para tiang-tiang soleh minal habaib khusus khususipun corone niat pripun. Sayyidina Ali Rian badai haji umroh niku mawon ditangleti Rasulullah. Bimadza ahal kaya Ali? yang liar arep ngolungo umroh, niat mau apa? Jawabannya Sayyidina Ali, ahal tu bima ahal lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kulon derek niatnya jenengan ya Rasulullah. Nah, jadi ada konsep jogo niat. Berarti Kanjeng Nabi mengajarkan noto niat wujudnya ditakoni, niat ngopo. Nah, kan gitu. Apalagi seperti yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa wallahi ma'ahsha alaikum eh mash wallahi ma'ahsha alaikum antusriku Walakin ahsya alaikum satu laku dunia. Demi Allah, saya tidak khawatir kalian syirik. Tapi saya sangat khawatir kalau kalian ini malah justru dari kedermbo marang dunia. Bayangkan kita ini di Mekah sana, di Medina sana, semua yang katanya berbau syirik lantai. Nomor jising di Medina itu syirik Maulite dengan Nabi dianggap syirik. Rumahnya Rasulullah, rumahnya Khadijah, tempat-tempat yang khusus diling hilangkan semua karena yang dipikir ke khawatir sirik sedangkan Rasulullah tidak khawatir sirik sing khawatirnya itu justru nek dremboring dunia nih mari kita lihat di Mekah sana sing barang-barang sing kambon-kambon sirik katanya dihilangi akhirnya dibangun gedung sak wong dibangun Masya Allah bangunan-bangunan market, super-supermarket, mall yang di sana sini seolah-olah pulang dari Masjidil Haram ini, pikirannya wis pokoke kowe wis duwe wis tuku kalung kok 5 kilo apa durung. Kowe tuku iki apa durung? Sing dipikir iku tok. Bayangke umpama riyen wonten Maulid Kanjeng Nabi, tempat lahir Kanjeng Nabi tesih duhae sungguh indahnya sehingga kangen kita kepada Rasulullah akan semakin luar biasa. Nah, makanya sing atos-atos nek badhe teng mriku niku ayo konsepnya jangan terlalu gedek-gedekno wedi sirik. Sing dikuatirno justru nek kedembo marang donyanipun. Sehingga pulang itu tidak kualik. Pulang itu akidahnya tidak kualik. Nung Kanjeng Nabi mawon badhe um napa pinanggih Gusti Allah Isra Mi'raj mawon dipun pinanggihake riyen wonten teng tempat lahirnya Nabi Isa. Niku kan pun jelas. Wa yujahidu wa yaqra'ul Qur'an. Termasuk mujahadah, yujahid niku perang utawa berjuang, tapi krono luru makom tadi. Ingin mencari apa namanya? jamaah. Wah. Termasuk maca Quran liyu'adzimahun nasa lidzalika supaya manusa do mulyakno. Wah, wacanane Qur'ane Masya Allah angin dong nanti mandek. Wah, pol apike. wayu yukrimuhu awyu tuh min amwalihim atau supaya dimuliakan atau supaya dikasih uang. Wah, dikasih uang. padahal huwal muroi Lah sing niat-niat ngoten-ngoten-ngoten niku wau niku tiyang sing riya. Wa amaluhu mardud, amale ditolak, wa sa'yuhu khaib, pekerjaannya sangat hina, sangat rugi sawaun fa'ala lahun nas ma'ammalahu minhum Aulam yaf'aluhu lahu. Sama ugo. Sama ugi ini kenapa Sama saja, entah manusia yang diingini memberikan kemuliaan itu memuliakan, yang diingini untuk memberikan uang itu memberi uang ataupun sama sekali tidak. Setelah dia baca Quran ora diopo-opo, setelah dia amal diketokno wong ora dimulyakno apa-apa. Walaupun tidak jadi dimuliakan, tetap amalnya tadi namanya riak. Karena ditinjau bukan dari akhir dari amal tersebut, tapi dari awalnya niatnya apa. Jadi sing kudu dipikir niku awale niku dijogo terus niate nganti rampung setelah selesai saja tidak boleh diomongke. Jadi intine pun mari muga-muga mawon kita sedaya saged jagi amal kita ampun ngantos rusak. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum sedaya lebat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <clears throat> Alhamdulillah pembahasan pertama sama kedua ini ada hubungannya niat. Jadi setiap orang menuntut ilmu harus dibarengi dengan niat. Niat itu nanti yang akan istilahnya akan diarahkan oleh Allah kepada niat tersebut. Setiap orang mencari ilmu karena niatnya dia supaya menghilangkan kebodohannya, supaya mengamalkan amal ini karena didasari ilmu pahalanya akan lebih besar dan banyak niat yang kalau kita sudah niatkan begitu mencari ilmunya itu nanti sama Allah dipermudah pasti Allah memberi kemudahan makanya setiap kita membuat majelis atau di majelis apapun kita selalu mengatakan nawaina seperti niatnya Sayyidina Ali waktu ditanya tadi umroh apa seperti niatnya Rasulullah saya niat membuka majlis ini seperti niat Rasul, seperti niat para sahabat, seperti niat para solihin, para tabiin terus. Itu diperbolehkan karena kita ini orang yang tidak pandai niat. Karena orang yang tidak pandai niat menggantungkan niatnya kepada orang yang pandai niat. Al Habib Abdullah bin Al Haddad dalam satu hari bangun tidur itu ada sekian ratus niat diucapkan. Sekian ratus, bukan cuma satu dua wae dhewe metu kan ya Allah Gusti. Pripun carane keluar angsa rezeki, nggak ndak? Ndak mikir lainnya. Habib Abdullah ndak mikir rezekinya karena rezeki sudah dijamin. Yang dipikir supaya saya bangun ini ya Allah Niat mencari ridhamu, mencari ridha Rasulmu Niat mencari ilmu, menyenangkan orang tua, menggembirakan ulama Terus niat, ditulis sama Habib Abdullah, dibahas lah niat itu mungkin tidak terlaksana semua. Kalau sampai tidak mampu dilaksanakan semua, Allah memberikan pahala seperti apa yang diniatkan itu semua. Enak kan? Jadi nek iso tulisan niat menenggon pintu. Ngelek moto ngawe lah. Tulisan kabeh. Seandainya tapi orang diniati harus tak lakoni telu loh. lho. Wis aku tak lakoni telu tok satu sing sing Gusti Allah kayak ganjaran itu juga tidak termasuk. Jadi maksudnya kita niatkan, tapi kita ikhtiarkan. Ternyata sehari itu saya cuma bisa menjalankan 10 aja. Tidak apa-apa, sisanya sama Allah ditambah. Isnya orang bagianmu tambah, niatmu memang api, ngoten deh. Niat wong niat itu sebetulnya ya apapun saya masih ingat ucapan saya punya anak sendiri dan saya dapat ilmu dari anak saya itu. Umar Apapun kerjaan Anda, perbuatan Anda yang dibarengi dengan niat itu jadi ibadah. Tak pikir oh ya bener iki bocah iki ya ya pas men Terus mulai nang tak api aku entuk ilmu saka kowe siji, ajib. Semua ibadah, semua amal, mangan, turu, adus, glegeken ya, ceguen itu kalau <laughs> diniatkan ini lillahi taala karena Allah jadi ibadah kabeh ceguan ibadah, ngorok ibadah, kedipnya ibadah semua. Seperti kita bangun sholat, bangun subuh, Mau ke masjid Jumatan, kita mandi gitu kok. Tidak ada niatnya untuk gusul ini untuk Jumatan, tidak ada apa-apa. Itu ekor ngresi awak kok. Tapi kalau diniatkan ini mandi sebagai mandi sunnah hari Jumat, bismillah itu ganjaran. Mandi setiap hari lima, mandi dua kali misalnya. Pagi kita niat mandi, ya Allah saya niat mandi ini untuk membersihkan badan saya dan hati saya. Untuk menjadikan hati saya ini bersih dari semua dosa dan ini. Insya Allah itu ganjaran. Lo atus malah singsot. Atus singsot malah jan, nyanyi-nyanyi. Ya malah orang itu apa-apa itu ya lambe lambene gitu. Semua diniati sing api-api. Wis bismillah niat orang sing apik. Lanjut insyallahnya dari buku As-Suluk As-Suluk Al-Asasiyah di sini masalah riak. Riak itu medeni. Makanya orang zaman sekarang ini kadang ya dia seakan-akan ibadah, tapi ibadahnya itu justru membuat dia sombong dan riak. Kan lucu toh? Kadang ngilek ke uang, tapi justru kowe ini ngilek mungkin coroni sombong. Saya pernah ditegur satu orang, saya masih duduk malam minggu, saya sama jamaah-jamaah saya, jamaah ahli al-gendulu wal-gendulat. jamaah biyen tahu-tahu ada ada. Saya masih duduk mau ngobrol, mau sholat maghrib di rumah waktu itu. Iki nek tak ajak ning orang mangkat iki. Sing omah wae karo udah duduk. Tato ada satu orang jenggot teko. Assalamualaikum bisa. Ah, mari, mari, mari, masjid masjid. Allah apa? Ya nek arep dari tamu ya kula nuwun lungguh se hadirin wahai jamaahku, wahai saudaraku, mari kita sama-sama sholat di masjid kan enak. Bengak-bengak masjid-masjid. Haram haram. Sholat di rumah haram. Bahasa Arab Nabi. Delalah aku ya rada iso bahasa Arab sih sombong. <laughs> Sombong marani sombong biar perang. Sombong harus yang sombong ibadah. Tak omong kowe mulya mangkat ning masjid ngono aku tak ning kene wis salat. Wis insyaallah Gusti Allah ngerti awakku salat ning kene kowe ning masjid mudeng. Engko sing kabul sapa terserah Gusti Allah. Nyingkira. Pikir kok iso bahasa Arab iki. <laughs> Akhirnya rasida, kholas kholas. Wis langsung nyingkir. Olah sekolah apa. Kadang orang-orang ini maaf-maaf. Kadang mengingatkan orang dia lupa tentang dirinya. Dia mengingatkan orang. Orang mengingatkan orang kalau merasa dirinya lebih benar dari orang tersebut. Dia juga termasuk golongan sombong imam. Tadi nek nyelekkan usikum wa nafsiha bitakwallah. Api esam ya. Saya nasihatkan kepadamu dan diri saya. Semoga saya dan kamu bisa menghilangkan ini. Husain Hasan wa Husain putu Rasulullah. Tujuh Rasulullah wong sing luar biasa ngono. wongi wong negara orang larane. Ya. Negor satu orang yang keliru sholatnya, keliru wudhunya. Sayyidina Husin dan Sayyidina Hasan di situ lihat orang tua kok keliru wudhu ini. Dia orang dikandani ya dosa, kudu ngandani. Piye carane ngandani wong kono tuwa kene cili-cili. Akhirnya wong loro iki mengadakan sayembara apa sayembara ini. Ya? perlombaan wudhu. Lomba wudhu wong loro disalahke pas salahe wong tua kuwi. Kau sisi sisi pura-pura ngomeli, "Hei Husain kowe keliru." Wudukmu ki ora kaya ngene kudune wuduk ki ngene. Sing tuwa ki delok ki sapa to putune Rasulullah kok bengak-bengok wong loro ngopo ning. Didelok kowe iku ora entuk. Oh, kata eh meneng wong kabeh sing salah ya aku. Aku mau wudhu ya tanganku misalnya urung tekan kono lah, orang tekan sikutku cik garing, misal seperti itu. Jadi mereka menegur tapi tidak mengelarani sing liyane. Subhanallah. Lah saiki ora ana ning masjid, eh Aduh, walah. <laughs> Aduh galak-galak wong Islam saiki. Neng masjid itu galak-galak. Sikilmu kurang begagah. Harap bapak ke begagah harap sikil apa biar dadak begagah. Nek ngandani saya apik kan benak Mas. Ya Mas dirapatkan ya Mas supaya bisa Islam itu kalau rapat kelihatan luar biasa Mas. Ayo ayo Mas, So sufu bakal dia. Orang mendelang-mendelang karo geret-geret. Ya. Jadi tadi di bab sholat di depan mertua beda karo di belakang mertua. Kanjeng Nabi subhanallah luar biasa. Rasul itu nek salat dhewe luwih Timbang sholat jamaah, ini jamaah malah pendek. Hebat Rasulullah. Sebab mudeng nek jamaah iki seneng burine ki enek sing kerja, enek sing anake lara, <laughs> enek sing. Dadi sama Rasulullah itu dipersingkat. Ayatnya ora dua-dua ben menungso nek krungu swara anak bayi nangis. Langsung Rasulullah cepet. Tapi kalau salat sendiri jam-jaman. Awake dhewe. <laughs> Diwalek. Eleng eh, Jumatan apa ning anu masjid ku ketok dawa banget. Tapi ning omah Sudah sudah sudah. Waduh. Terutama anak-anak sejak dari ya, orang digelar wong gue. Gue sholat gue gelar tok pada lazim. <laughs> Ki kami buat tempel ke gonsingi sing kora tolele gue lele kena ya, sudah. Tapi nanti kalau di depan orang tuanya iso. Wah, <laughs> kita rebut apa nih dinas setu. Besok hari Minggu mau renang no. Wah, soli. Wah. Bah, kok sekali-sekali tak imami. Misalnya ngomong karo yang Pak tak imami ya Pak, aku bisa-bisa pun jadi imam tu Pak. Di malam Minggu tak. Soalnya sesuatu soal duit nggo renang. Allah, bapak alhamdulillah anakku kok soleh men. Pak, renang ya, Pak. Wah, kowe arah jalur renang apa tak gay ke kolam renang nyo Kau kau kowe salat Senin ni solat salat naik nih Pak, dijak salat kalau bapak saya to Pak cek kesel Pak. Terus Pak sasel terus. Nah itu nih ada murid anak-anak seperti itu Bu, Pak, ya didien. Konsolat dari mulai Senin sampai Minggu. Nek yang kaya ngono kaya duit orang kau yang ngono ora sambo ke ide. Gue nyolong ke. jadi dilekke. jalan. <laughs> Nek dicolong. di jelek ke jek ketemu dikempet bae. Lah kok gentaken ibu-ibu kan biasa kan? turu sampai kaget sawareng nyolongan kerasa terus kecuali ini ibunya diobat bio seorang mudeng bocah saiki pinter ya sholat sholat lima waktu dijalankan jangan kita ayo itu sifat itu mesti ada pada jiwa kita mesti ada tidak mungkin orang tidak punya sifat itu cuma terus ditekan tekan terus aku kira terus malah wah nih aku nih sholat neng masjid tak cepet kira Sak sulane masjid Assalamualaikum warahmatullahi orang ngono. <laughs> Maksudnya itu melu Kanjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli Rasulullah salate piye ya melu ngono wae. Delalah nek mertua lewat iki rada dibanter ke sini. Iya kana bunuh iya kata Mertuane iki ngopo iki kena tenggorokane rusak kok kene. Akhirnya malah ora dipek mantu. Wong kula niki nggih ngoten, kula niki ning arjenge metuwa kula niki beto Quran kaya beto blas. Tak kempit banget, tak blas tak soleh-soleh ki maksudnya mertua ben. Ben mertua waduh alhamdulillah wong Solo iki kok yo enek sing apik. Biasane wong Solo iki serene sing apik. Padahal iki gora apa apus tok Quran iki Quran jilih saka kamare bojoku, tak jupuk, tak kempit. Calon bojo kok calon bojo tak kempit. Bismillah, saya mau ngaji sebentar Bapak. Oh silahkan. Pak eh, mertua orang mudeng mau karakterku ya sih ngono kuwi syirik, syirik. Pameran. Makanya bakoh tilawatul Quran termasuk syirik. bakoh tilawatul Quran termasuk syirik. Ayo Musa bakoh terus mau syirik-syirik ini. Lah kerupuk pun bebas syirik lho. ngaji pameran ni orang syirik. Syirik. Jadi rasa gak musabakah tilawatil Quran kecuali yang ke pondok-pondok pesantren gunanya untuk mendidik anak santu dengan yang lain supaya lebih semangat sing ngaji itu. Tapi ini yang musabakah sing umum-umum kuwi syirik. Wah, lah terus pripun, Beb? Ya wis aja gawe dhete gonen rene. Oh, musabakah ngentekke miliaran wong syirik-syirik dikumpulke lebodo ta. Lah ngono iki bayare terus ngajine musabakah tilawatil Quran ala syirik drone kuwi. Lebih baik selawatan sing orang sirik, orang musabaqah. Ngerti niku gue baharwani nggih mboten nih niku. Muridnya Baharwani Kudus niku kalau sampai mikut musabaqah dikeluarkan dari muridnya. Dah boleh. Ngerti gak Gus. Dah boleh. Lain gue malah dolanan musa musabaqah barang. Aja melu-melu. Wis arep melu muridé wong apik-apik Ismailu melu api aja. Mau aku tak melu muridé sih. Guru siapa namanya? Baharwani tapi babiku aku ora melu. <laughs> Ora usah dadi murid wae nyingkira. Salat lima waktu yang bagus. Misalnya andalalah nek salat itu andalalah timbul seperti itu tekenen, diteken. Bismillahirrahmanirrahim. Aja terus malah ora salat. Aku ora iso salat sik nek urung ilange syirekku sik. Lah kesuwen. Kapan gue arep sholat? modelmu model pamer ini ya dadah. Orang solat sholat to sik. Yang penting ku susu kan hilang, lama-lama hilang. Aku kowe iki sholatmu pamer duen pamer setan kadang ganggu. Baru usolli, alah kowe iki pamer duen tahan setan kowe. Tan. tapi coba terbang banter jero ati Bismillahirrahmanirrahim. Kowe iki pamer ben. biar tuh tantangan terus sampai rampung kula setan setane bosan ganggu awak dewe, akhirnya ganggu bab Tantangan suwi-suwi kok bosan saya Pasti. Ini tak gudah lagi sholat raisa, tak gudah bab ngaji. Ngaji raisa tak gudah bab sedekah. Sedekah raisa bab puasa. Ya puasa. mak. Ini kan poso apa? Peso petani sumining sih mau. Lah ya mbok apa ke? Sapa ngetipe mbek kula kosone pas wetone niku terus seneng kalih kula terus seneng. Tontok wah wah. Kantong mungkin enggak nodit satu saya punya sak bendel dengan awak sumi nengisih tekor dewi rasa mbak beton ni. Awak tekor dewi mengerandi fulus pagar tapan kau ini taspeh taspeh peduatan sisa. Ngono arep ngelamar sumi nengisih mbok wacan nak kau apa di poso di beton apa yo orang kecekel. Mengerti taspehmu jangan kecekel dulu peduat. Ngono kok gaya ni gaya harapan. poso barangnya iri apa namanya riak itu mesti mesti ada. bukan tidak. Jangan khawatir, tapi tetap ditekan. Ya, ditekan. Tekannya ini namanya usaha. Usaha menahan nafsu, usaha menahan ini, itu dapat ganjaran. Dalam kita gan usaha begitu itu Allah mengikui. Iki tenang nih, masya Allah. Wah Ahbabul Mustafa kok nyeneng kayak Iki jadi digodo riak. Cek padu karo riak. Kau sih ben ayo terus. Gusti nih, nah, iki manusia yang hebat. Manusia yang hebat itu adalah manusia yang kalau digoda dia tidak tergoda. Itu hebat. Bukan orang tidak ada yang goda terus aku alhamdulillah jadi wong apik orang nek sing goda. Ora apik, biasa depok ya iso kuwi. Jadi eh, orang di Mekah di Masjidil Haram tidak maksiat sama orang di Semanggi ora maksiat. Ganjarannya akeh ndi? Akeh ning kene. Soale ning kene akeh sutine, sutinah ngono, lambene gercang kelongan tok kadang dodok-dodok ngono ya biak siti moto delok ora astagfirullahalazim nek ning Mekah kan tutupan rapat to neng Masjidil Haram lho tutupan rapat orang maksiat ya wajar tapi di tempat ini tempat maaf maaf di tempat yang gampang wong wedok kadang sweet-sweet apa dhewe terus menghindari termasuk pemuda-pemuda yang dilindungi Allah kelak di akhirat wong-wong sing kaya ngono dijak karo wong wedok duwe duit wayu dijak emeng-emeng maukah kamu ikut kami ikut aku. Bagaimana ya yang saya ini takut sama Allah yang kowe iki ora mudeng apa-apa yang sinten. Gusti Allah ki mirsani awake dhewe yang. Yes. Itu agak lumayan sih kanggo yang barang. Tapi terus dia nyingkir tidak nyedak itu berarti wong waras we. Wong waras nggih. Hati-hati bismillah tekan terus tekan Jangan khawatir. Ada orang datang Habib, saya kepingin sholat kalau sudah khusyuk, ya sebelah mati osik wae. Lah kapan kowe iso khusyuk? Oh, sholat ora pernah kok ngerti sholat khusyuk ki piye. Kalau kamu kepingin tahu sholat kamu khusyuk dan tidak ya sholat osik. Orang ngurum sholat tak ngerti khusyuk dan tidak. Saya kepingin ngerti ki banyu apa ora ya tak obese. Ngono kan. Nek wis tak ombe bareng oh ki banyu. Air putih. Oh ini teh. Ngono. Ora diombe meneng pentelengi tok. Suwi-suwi tekan ndi. Siapa tahu ini banyu soda, kan gitu. Bukan air putih. Seperti tadi pagi saya lihat ada permandian soda. <laughs> Ya. Indonesia ini suki, soda di tapi coba <laughs> orang suki orang. Oke, hati-hati sedekah. Bab sedekah ini biasanya banyak riak. Bien orang apa? Riak oh sedekah tapi aku sedekah iki ya Allah Gusti riak lillahi taala. Orang masalah dan penting akeh. Wis riak sithik, lha ya aja. Wis ora kabel nek sing akeh riak entuk. Maksud saya begini, nek akeh riak ki maksud apa? Mungkin kamu riak dosa loh. Sing nampa dibangun ke dinggo masalah misalnya buat masjid, buat pondok, buat majelis-majelis apa, itu nanti hasilnya wong-wong sing ning masjid kuwi ndongake wong sing sedekah kuwi mau. Ya Allah Gusti, sing sedekah go masjid niki, sing sedekah go majelis niki, go kondok niki, mudah-mudahan paringi panjang umur, diampuni ni lah. Mau riak lah dosa lah. Entuk dongane wong sa e-, ewon kuwi mau diampuni dosanya, hilang nih. Ini hilang, pasti hilang, tidak mungkin tidak. Kok soal yang ngenteni wong sing ora riak, ora enak. ngono lho. Sing ora riak. Ini dapat ilmu dari Habib Salim Satri. Habib Salim Satri mengatakan mungkin sewaktu kita sodakoh tidak ikhlas atau riak. Silahkan. Nanti berkat orang-orang yang diberi itu tadi, anak-anak yatim atau anak-anak yang duduk yang mondok di situ tiap hari dongake wong sing sedekah supaya diampuni dosa tanah, dosa riak itu tadi hilang. Tertutup dengan doa-doa wong akeh ki mau. Ayo saiki sing semangat sing sedekah. Sedekah ya sing pas sasaran. <laughs> Sedekah ora cetok. Sing dibantu kalau bantunya memang bantu sedekah ini gini. Saya akan membantu yayasan A supaya nanti kalau ada urusan-urusan sama si A ini mau gampang. <laughs> Ya, terasa sedekah gantung orang kali terus kena bahaya. Ya, jadi hati-hati, hati-hati orang-orang yang kadang sedekah seperti itu. Sedekah itu dicari sasaran yang tepat. Sedekah di zaman ini yang paling tepat adalah sedekah untuk tempat-tempat pondok-pondok pesantren atau tempat-tempat penyebar ilmu. Itu yang akan membangkitkan orang-orang yang taat kepada Allah. Bantuan ojo masjid. Masjid itu kakean. Di kampung saya ini masjid ada tiga. Kakean masjid, kabeh jumatan. Si kene, si cikono, terus dinaik uno. Kakean masjid. Habib sekarang di masjid itu orang kan buka bengak Penuhi masjid, ada tak penuhi biong masjidnya kakean. Lah coba misalnya di dalam satu kota itu masjidnya loro jelas kebak terus. Lah masjidnya rong atus. Masjidnya kena uang telu, kena uang sepuluh, <laughs> kena uang lima, kena uang papat, kena uang siji, imam tak. Anak sing siji orang nek masjid orang nek imam gur muadzin <laughs> imamnya berang dulu Allah apa percuma itu itu gaji ya sidi. Adzan tak orang orangnya wong sing teko. Lah ya lucu tak, masjid-masjid ini juga lucu. Kadang ngenteni jamaah mau sholat itu meneng baik. Ya waro-waro. Baghilli subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar Ya Hayya Qayyum la ilaha illa anta Ya Hayya Qayyum Syekh Abdul Qadir cik neng Solo ah, cik neng Gondor rumah mungkin ini cik ngorok Ya Hayya Qayyum kerungu Ya Hayya Qayyum melek La masjid rambut yang apa tahu tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah. Lagi kapan ada? Nih, tahu <laughs> tahu wis komat. Tapi kalau pakai ya qayyu ya qayyum, oh iki berarti cek kurang 5 menit. Aku iso siap-siap. Aku kode ngono lho, Drun. Kowe iku jam isi-isi. Masa ngono ngodeni wae sirik. Masa kode ngono sirik, Drun? Ora sirik. Kode kok sirik. Paling ora ya nutuk-nutuk mek kowe. Oh iya panjang. Ya kowe krungu. Ora Tahu-tahu, wow wow wow lah, mumet apa ini? Kadang wong poso ki ora mudengi arep adzan jam pira tahu-tahu jek arep orang ora nggo Allahu Akbar bulat. Keselak mlebu sak botole. Dadi nek kuwi nganggo kode Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa arep adzan. Dibuang kan iso. Jadi makanya sebab ngaget-ngageti malah medeni. <laughs> Ada mudah-mudahan duwe masjid sing ora ngageti. <laughs> Jadi ini sodakoh barang yang mudengo. sodakoh masjid malah ngampleng awakmu ya malah orang sambok sodakoi, Ya, ada orang yang sodakoh di satu anu malah masjidnya bendina ngamplengi awakmu. Berarti tidak ikhlas, ora ikhlas aku. Lah kok ikhlas? Saya ini maksudnya mendidik masjid itu untuk menjadi masjid sing waras di sodakoi, malah ngafir-ngafir ke wong sing sodakoh, Lucu dong. Hati-hati. Jadi ini sodakoh ya delok anu nih. Dan juga sekarang ini sodako ada komisinya. Rahasia <laughs> saya ini di jalan ada orang ini ini ini masjid bangun masjid ini karung ini ini. Pak gue ini saya kalau bisa mendapatkan itu saya dapat 10 persen. Wah, <laughs> pantas gue ngadeng ini terus di orang masalah. Kalau mik mik nganti belabu dengan gue ditutupi sapu tangan sapu tangan kecil sana. Ya, para penumpang yang lewat kami akan membangun masjid. Lagu Lagunya ya hanana. <laughs> Aku ya iki piye iki lagune ya oh, Ini aja bang aja. Ya. Sing lewat aku, aku sing lewat. Pak, niku lagu kula. Niku kula pun nyumbang niku. Ya hanana ya hanana mbok oh, jenengan Habib Sono nggih. Nyumbang Beb ora. lha kok lagu wis lagune mbok setel terus kok ndak Saya nek di jalan-jalan ora tak sumbang. Itu tidak mendidik kok. Masa orang ngarep bangun masjid dan dadak sumbangannya jalur yang di sini sini ngaku jaring pitik gitu. Jaring iwak. dengan Wus. Dia <laughs> cewu Oh ya, oh ya. Aduh, mata Islam tak ketok kiri. pikirin. tak pikir. Orang dedek rasa bangun. Menurut lo. dedek bangun orang dedek rasa ngol. Ngatung, rono, ngatung. Ini ngising-ngising. Sing enak. Delah lagunya ya halala. Ya, ya. Waduh. Ini lagunya Habib Zain. Alhamdulillah Habib saya ini terkenal berkat lagunya Habib saya orang banyak yang menyumbang. Adalah saya ngisi itu di Kalimantan Tak omong ke sisan Itu keliru semua cara-cara seperti itu Rasul tidak mengajarkan begitu nggih. Jadi hati-hati syirkul khafi Syirik yang tidak kelihatan Semua orang pasti kena Tetapi bagaimana caranya untuk menjaga Dijaga terus, dijaga Supaya bisa terjaga terus apa? Dilatih terus Ojo mandek latihannya Goro-goro iri terus mandek aja. Biar goro-goro syirik mandek jangan. Terus dilatih. Suwi-suwi dol. Gini kan wis dol, <laughs> setan bingung ini piye ya. tak ganggu apa naik, Golek naik. Terus itu. Jangan sampai kita ini terus berhenti dalam hal. Kalau sudah dapat bisikan begitu malah berhenti itu malah juga terkata dikatakan juga syirik dan sombong. Tadi kan dikatakan ini. Syirik al khafi dikatakan itu syirik atau syirik kecil Dikatakan juga ada syirik kalau kita malah tidak melakukannya. Goro-goro diganggu karena setan iwaswisu ini. Gue ini urung ikhlas bener nek gue ini jek pamer aja sholat. Gue percuma sholat murah ditompo kalau gue Allah. Iwas gue kesel jengkang-jengking orang entuk popo. Lah, itu setan ganggu gitu. Lah setan tendan sak karepku. Aku harap sholat orang sholat kudu urusanmu, kewajibanku kudu sholat. Lah gue percuma pamer kalau mertua gue ben memang aku butuh anaknya. Ngono gue langsung kan kena aku butuh anak ya tan kowe kok iri toh setan setan oh coy iri aku butuh anak memang tak oh coy iri setan mbok ngono wis susu minggat setane toh setan aduh aku angel banget jangan ganggu gila tenang kita lama-lama hilang tidak mungkin tidak bismillah bismillah insyaallah jangan khawatir jangan takut ya kadang orang kadang waduh aku wedi kena syirik biye aja itu kadang bisikan-bisikan setan aja yang setan itu kadang mengajak kita ke maksiatan langsung, ada kadang setan itu mengajak kita ini ibadah. Kadang orang-orang was-was itu us us us soli us soli. Ah, gila ngerasa ora orang khusyuk loh. Saya ini kok tidak bisa khusyuk saya balik lagi. Us soli Allah. Us ah, orang sholat-sholat limang jam usal usul usal usul. Setan keplok-keplok iki muridku iki. Iki muridku. Alhamdulillah aku duwe murid anyar. Usol usil, usol usil ngono ta. Bismillah. Nawaitu usolli fardhu salatil isya arba' rakaatin lillahi taala. Allahu akbar. Ketompo karepmu ora ketompo ketarmu. Wis ben. Saya kalau ada orang yang itu tak kuampleng suka buri. Dulu ada yang di keluarga saya ada yang model gitu. Usol pak ayo segedang. Ya ya ya ya ya itu balapannya saya. Tapi aku resok, aku resok langsung. Coba saya ikut langsung. Nah, itu soli boleh Allah akbar. Lah Isa kurang ajar lah. Isa kalau di kampung mana isa. Jadi hati-hati ojo nganti kena was-was was-was medeni. Ada was-was orang mandi. Mandi nanti buak remuk entek sakai rumong urung resek. Enak kan? Bila gila nih tak apa wong Ya hati-hati ya semuanya harus dijaga yang bagus. Jangan khawatir kalau penyakit ini terjadi sama kita. Tidak masalah. Orang sakit itu wajar. Tetapi orang yang sakit ini harus mencari obatnya. Harus bagaimana membersihkan penyakit itu. Cari. Jangan sakit malah diomelin. Jadi kan loro misalnya ke orang di sini malah tak obatnya. Bismillah, Alhamdulillah saya ini berterima kasih sama Allah. Diberi penyakit. Itu cuma kemujian. Ini makamnya ide, bangsa makamnya wali-wali gede bener. Awai dia tetap cari obat bagaimana caranya menyembuhkan ini. Dengan ini sembuh saya bisa ibadah bagus. Kan gitu. Penyakit itu ada. Terutama ibu-ibu. Bu. Ya, bismillah. <laughs> Berarti cek tangi kabeh. Pesan terakhir saya dengar ini kan di akhir-akhir ini banyak terjadi di negeri kita ini masalah-masalah. Di antaranya kemarin itu salah satu sekolah yang anaknya disodomi apa-apa itu naudzubillah min dalik. Ini terjadi di negeri kita dikarenakan apa? Dikarenakan orang-orang tua kita dan dikarenakan kita-kita ini tidak peduli. Banyak laki-laki yang model wedok. Terutama anak laki-laki yang kecil-kecil ini dandan kaya wedok gara-gara TV. TV itu menayangkan anak-anak laki berpakaian perempuan. Terus di jalannya dimolek-molekkan. Terus model kayak itu penyanyi-penyanyi Korea Rambutnya di model apa, pakai lipstick, pakai ini. Ini nanti timbulnya. Dan itu perbuatan seperti itu, sodomi ini tadi, kalau dia anak itu sudah kena sekali, dua kali, dan nanti jadi kebiasaan, dia akan menyodomi wong liya. Dan nanti akan terjadi fitnah Nabi Allah Lut, zaman Nabi Allah Lut seperti itu. Ini sekarang terjadi. Bahkan sekarang gay, lanang karo lanang, wedok karo wedok, ya di akan dilegalkan di negeri kita lesbi or, apa namanya, homoseksual. Yang bicara ini juga yang mengizinkan siapa termasuk cangkem cangkem di wong Islam. Ada orang-orang Islam itu yang mengatakan ini harus, ini harus dijalankan. Ini orang-orang yang memberi izin seperti ini enteng nono. Pertama masuk neraka seko sampai lidahnya ini akan disogok sama Allah Subhanahu wa taala di neraka jahanam. Ya kok wani ibu-ibu hati-hati, bapak-bapak Jangan kalau sudah lihat anak mulai gelagate kaya wong wedok langsung cekel. Wong tuwa ki wong lanang kudu nuduhke enak eh, kowe kudu dadi wong lanang tenanan. Sing gentle Gaya gayane kaya yang perkasa ngono lho. Aja lanang gablak gablak. Akhirnya ketemu wong-wong setan-setan itu dirangkul. Dirangkul, dijak dikai macam-macam, dikasih minuman keras, dikasih minuman yang akan menghilangkan akal dia. Akhirnya dibuatlah satu perbuatan maksiat. Hati-hati, jangan gampang-gampang. Dilihat kalau sudah anak itu mulai gelagat emang bedaan lipstikan mulai anak kecil-kecil. udah min dalik ini sudah merajalela. Kapan itu kaum homoseksual rapat di Tawang Nangu? Eh, setan-setan ini. Setan iblis hal-hal seperti ini harus disingkirkan. Di negeri kita tidak boleh ada orang-orang seperti itu. Tidak boleh dilegalkan. Masalah orangnya ada silahkan. Tetapi jangan dilegalkan seperti di Amerika dan sebagainya. Laki boleh nikah dengan laki. Diresmikan. Untuk buku nikah. Tidak <laughs> wong edan tuh. Terus tadi saya baru baca juga. Di Brunei itu akan me, uh, me, menjalankan hukum Islam. Ditunda di Brunei ini. Ditunda karena ada teguran dari PBB. Bahwa rajem itu termasuk perbuatan keji, melempar orang sampai mati, itu melanggar HAM, itu melanggar hak asasi manusia. Di salah salahke karo setan-setan iblis Amerika. Eh, saya ngomong ki Al-Qur'an drone. Yang bicara ini Al-Qur'an. Orang yang sampai berbuat zina, ya, laki perempuan yang sudah berkeluarga dan ada saksinya melihat kemaluan laki masuk kepada kemaluan perempuan saksinya empat orang kalau kelihatan betul memang dia diwajib dirajem. Lah justru adanya hukum ini tidak akan terjadi sesuatu yang tidak baik di negeri itu. Lah hukummu bebas kabeh kok. Jingjing partner. Amerika kan gitu. Kan. Tukar-tukaran gandengan. Bujuku karo bujuni kono, bujuni kono karo bujuku gandengan dansa. Ya, aji, inilah modern, ini hak asasi. Iki setan iblis. Jadi hati-hati Indonesia tidak usah ikut-ikut itu. Dan saya akan dukung itu istilahnya Brunei Gai istilahnya. Buatan. Oh di dalam itu, di dalam rejim itu ada kehidupan kok. Apa sebabnya? Karena kalau orang itu mendapatkan hukuman yang keras, bukan bukan Islam itu keras, bukan Islam itu melanggar hak asasi manusia, Saya melanggar ki lambe-lambene wong Amerika niku. Yang melanggar ini PBB itu. Kalau Islam tidak pernah melanggar hak asasi, Islam menjalankan aturan agama, pencuri ada saksinya potong tangan wajib. Wajib. Kalau sampai pencuri itu dipotong tangan, saya yakin korupsi-korupsi itu yang maling-maling dipotong tangan, tidak mungkin ada yang korupsi lagi. Lah berhubung korupsi telung tahun, petang tahun, ditaruh hotel, hotelnya kelihatannya di sel tapi malam keluyuran. Enak, Nah coba mak yang mencuri langsung potong. Saya yakin tidak akan ada yang mencuri. Ini bukan kejam. Ini justru yang kejam ini yang maling-maling itu, yang kejam itu orang-orang yang berbuat maksiat. Naudzubillah min dalik. Al-Qur'an sudah mulai mau ditantang dari PBB. Oh no, PBB tak gucek PBB tak tempe. Alah PBB wanita yang semandi tidak diparani ke yo orang mati aku. Bismillah. Pumpung cek kepingin mati aku. Jadi saiki pas sesuk bola-bola wis dicukup kali sing kuasa. Kemarin Habib Alwi ini tadi barusan diambil sama Allah kemarin. Beliau seorang pendakwah, keliling kemanapun dakwah. Dari saya dulu kecil ketemu beliau, sekolah SD bersama beliau, SMP di Ponorogo bersama beliau, dan dakwah bersama beliau keliling ke pojok-pojok. Beliau kemanapun dia beliau berangkat dan tanpa ada rasa lelah untuk mengenalkan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Jangan PBB mulai mengatakan bahwa ini melanggar hak asasi. Bahwa hukum melempar orang sampai mati, sampai meninggal. Itu berarti melanggar hak asasi. Itu adalah kejam. Wah <laughs> oh, ya. Lah kowe maling ora kejam. Memakan uang rakyat sa Indonesia para kejam. Kamu PBB mateni wong neng Irak, mateni wong neng Syria, mateni wong di mana di Palestina. Itu tidak kejam, itu tidak hak asasi. Itu tidak perbuatan yang kejam. Lebih kejam daripada hukum-hukum kita. Lah kita ini dibodoh-bodoh sama kafir manut. Dibodoh-bodoh sama jahil-jahil orang Yahudi manut. Wahai umat Islam kuatkan keislaman kalian. Kuatkan akidah kalian. Jangan sampai kalian gampang diombang-ambingkan dengan keadaan orang-orang Yahudi, syaitan-syaitan iblis yang mereka akan merusak Al-Quran. Mereka akan merusak sunnah Rasul Muhammad. Kami sebagai orang Indonesia beragama Islam, kami siap membela orang Islam dan siap membela bangsa ini. Seandainya bangsa ini akan diotak-atik oleh orang-orang Yahudi tadi. Mulai mau dirongrong ini, Indonesia ini. Dan sekitarnya, mulai Malaysia, Brunei, Dianggap bahwa mereka itu orang-orang yang hebat. Saya tidak ada yang mengatakan terhebat pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Kalau undang-undang dasar kita, ketentuan-ketentuan yang dibuat di negeri kita atau dimanapun menyalahi aturan Al-Quran, kita tidak harus ikuti. Tidak harus ikuti singkirkan. Kita harus mengikuti Al-Quran. Kita harus berani mengutarakan bahwa Al-Quran itu hak Ya dikatakan alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Kitab yang benar-benar tidak ada keraguan-raguan. Petunjuk bagi orang-orang yang menginginkan petunjuk. Kalau ndak ya remuk ini terus. Adik-adik, adik-adik kita lanang-lanang, wedok-wedok, hati-hati, hati-hati ojo nganti kena masalah yang ada saat ini. Kalau sudah ada mulai hal-hal yang membuat kita ini curiga, langsung nyingkir. Makanya kalau bisa tidak usah kakean ketemu wong. Habis sekolah pulang ke rumah. Dan bapak ibu dipantau kemana mereka. Kalau tidak ini bergantayangan orang-orang model kaya menunggu. Anunya pak Kadang dikasih obat-obatan di minumannya. Dia tidak tahu. Langsung tidak sadar sampai dibuatnya seperti itu. Dan sekarang ini banyak video-video porno anak-anak SMP, SMA, kemana-mana, keliling. Ini yang tidak memprihatinkan. Karena apa? Karena setan-setan TV itu yang menayangkan. Setan TV kan cowok apa kan ada nggak? Di TV apa mana itu? Ada cowok ini modelnya cowok eh gaya gaya nih gaya. Jangan ditiru. Pantai nono TV TV itu kabeh. Orang sabak tonton tonton nang TV ki sing manfaat, sing orang manfaat ini Apa tuh yang tidak manfaat? Semua yang kira-kira tidak mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya itu tidak manfaat. Insyaallah terus TV ini pripun beb setelan sidik Habib saya. Setelan ah, ya Helena apa Mbah Dolah Saat. Sama setelan ning acara-acara setelan manfaat tv ini ben mlebu surga. Masuk tv ini ning neraka awake dhewe ning surga ya TV nanti akan menuntut. Ya Allah, saya setiap hari ditonton sama orang yang akan kau masukkan surga itu. Jangan kau masukkan ya Allah. <laughs> Jadi di neraka. Masuk iso ngono? Iso. Lah kok kira orang Islam TV sebagai saksi, tempat-tempat yang kamu maksiat nanti akan jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu ibadah akan jadi saksi kamu di akhirat. Di akhirat nanti, ya Allah, ini tempat bekas sujudnya. Ini tempat bekas dia ibadah. Ini tempat bekas dia berbuat baik. Ini tempat dia, terus. Lah kalau yang elek juga akan mengatakan begitu. Insya Allah ya. Saya yakin, yakin jamaah Ahbabul Mustafa. Jamaah-jamaah semua yang ada ini. Semuanya pondok-pondok pesantren kita jaga. Pondok pesantren juga dilihat. Jangan sampai pondok-pondok pesantren ter terdapat anak-anak yang model kayak gitu. Ketok model LED sidik langsung boleh ke, Lagi kok wis model kaya wong wedok iki, ke, boleh ke, Kok ganggu sing liyane. Nek wong lanang wedok lanang turu tubruk ora cetha ya. Kuwi kodok pondok-pondok itu juga sering terjadi hal-hal seperti itu. Makanya harus pengawasan yang ketat karena ini fitnah terus menyebar kemana-mana. Karena orang-orang sudah tidak mengikuti Al-Quran lagi. Tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Yang diikuti adalah aturan-aturan yang tidak mempunyai, apa namanya, tidak mempunyai, apa namanya, manfaat sama sekali. Yang diikuti satu hal yang akan ditinggalkan selama hidup kita di tempat ini. Kita di dunia tidak akan lama. Saya kemarin sempat berapa orang yang saya SMS. Wahai fulan, wahai fulan, dan fulan. Ingat bahwa Islam itu adalah pegangan kita. Wahai fulan dan fulan, jangan Anda menghancurkan Islam dengan ulah-ulah Anda. Islam mulai bangkit, justru Anda malah bertengkar satu dengan yang lain. Membikin malu nama umat Islam, membikin malu nama Nabi Muhammad. Ayo, jangan saling bertengkar, Islam lebih bagus. Kumpullah umat Islam, bangkit umat Islam, tunjukkan kami adalah umat Islam yang ber penduduk di negeri yang dicintai Allah dan Rasulnya ini yang penuh para awliya, bela Islam, bela bangsa, bela negara, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau sudah tidak mau membela Islam terutama, tidak mungkin negeri dan bangsa ini akan selamat. Jadi insya Allah mulai dari malam hari ini kita tekad, saya tidak peduli apapun, mati itu mesti teko, orang sah mbok ini, golak teko diwi. Sekarang mati, besok mati. Mati saat kaya, mati saat miskin, mati saat sakit, mati saat sehat. Pasti akan datang. Tidak akan menunggu. Bukan kematian itu bagi orang yang sakit. Kematian juga tidak mengatakan saya hanya untuk orang yang sakit. Al-Habib Alwi itu meninggal kemarin saya dengar beliau itu baru pulang dari Kudus ah, dari Purwodadi mau pergi ke Mayong. Waktu itu SMS sama seseorang saya besok ingin mampir ke rumah Anda. Pagi habis sholat duha, habis wirid itu segala macam. Tahu-tahu badannya. Kan tak ngendali wong loro. Dada. Bisa. Dikatakan bakta. Kalau sudah itu Rabbi akhirnya ila ajalil qarib. Ya Allah, undurlah sedikit aja aku ingin minta maaf sama orang tuaku. Undurkan sedikit, aku akan minta maaf sama istri, sama anak, sama suami, sama tetangga. Aku akan berbuat soleh, aku akan mendirikan solat. Kata Allah, la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak mungkin sudah wes iki waktumu. Neraka apa surga? Nek kamu husnul khotimah, mudah-mudahan kita husnul khotimah semua. Tempatnya adalah di surga. Tapi kalau suul khotimah naudzubillah min dalik. Mau kemana kita? Maka saya sampaikan kepada pemimpin-pemimpin kemarin tak SMP si kafe. Sing do ribut, sing do iki. Ayo, ini mau kemana kalian? Kalian bikin malu umat Islam. Ribut sisi garu sisi gara-gara apa? Kekuasaan. Fir'aun itu mati gara-gara kekuasaan. Mati malah mati yang ditunjukkan sama Allah. Ditunjukin gitu Fir'aun kaya yang ini. Korun, Korun sing mencari kekayaan yo mati. Kaya ngono. Mau apa? Sekarang kehidupan di dunia ini ada dua ini Fir'aun dan Korun Yang cari kekayaan ya kaya ngono kuwi ruwet sing cari tahta juga seperti itu ributnya. Yang diurus itu bongso cari kekayaan dan cari tahta. Yang tidak manfaat 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 60 tahun mungkin kita meninggal. Tetapi yang menggembirakan saya memermesankan kepada mereka jadikan semua amal kita wahai umat Islam wahai pejabat wahai aparat umat Islam yang membuat senang dan membuat senyum Rasulullah jangan menjadi umat Islam yang membuat senyumnya syaitan iblis Percekcokan itu kan setan sing seneng kok. Permusuhan ini siapa yang senyum? Setan. Tapi kalau ke, kerukunan satu dengan yang lain, yang senyum adalah Rasulullah. Kalau sudah Rasulullah tersenyum, Anda selamat dunia dan akhirat. Jadi sampaikan uh, kepada saudara kita, yakinkan setiap saya bergerak di samping saya ini, ada Allah dan Rasulnya. Kita yakini setiap saya mau masuk rumah Rasulullah bersama saya. Setiap saya makan Rasulullah bersama saya. Apakah saya ingin menyakiti beliau yang telah membela saya dalam hidup saya dan nanti di akhirat saya? Jangan. Jadikan Rasulullah sewaktu saya akan mengucapkan ucapan yang bohong. Di sini ada Rasul. Rasul mengingatkan jangan bohong. Supaya kamu nanti bisa bersamaku di surga. Setiap kita akan melakukan sesuatu kesalahan. Ingat ada Rasulullah di samping. Rasul nanti eh, menegur kita. Jangan kamu maksiat. Karena kamu akan bersamaku di surga. Terus begitu. Kalau kita diingatkan begitu, insya Allah akan lebih selamat. Ya, saya minta maaf titip-titip bapak-bapak kiai, para romo kiai, para tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh jamaah kami. Anda semua orang baik. Anda semua orang yang insya Allah terjaga. Semua yang mendengarkan acara ini. Semua saya yakin orang baik. Bukan orang yang jelek. Saya yakin kalian semua ahli surga. Saya yakin kalian semua orang-orang yang telah disiapkan rumah-rumah di surga oleh Allah. Tetapi kita minta kepada Allah, Ya Rabb, apa artinya surga tanpa kami berjumpa dengan Nabi Muhammad? Apa artinya surga tanpa perjumpaan kami denganmu, Ya Arhamar Rahmi? Allahumma Ya Allah, jadikan semua jamaah kami min ahli jannah. Jadi Jadikan kami dan mereka semua ya Allah dan teman-teman kami yang telah meninggalkan kami masukkan ke dalam surga. Allahumma ya Allah jadikan amal-amal kami ini amal yang membuat gembira Rasulullah, amal yang akan membuat senyum Rasulullah, amal yang akan membawa menjadikan Rasulullah bangga terhadap kami. Kami malu kepada Rasulullah ya Allah. Apa yang telah kami bersumbang itu kami sumbangkan kehadap terhadap Rasulullah. Kami belum bisa membantu risalahnya, kami belum bisa membantu dakwahnya Tuhannya. Kami belum bisa menyampaikan yang benar terhadap saudara-saudara kami. Ya Allah banyak kesalahan. Banyak permasalahan di negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkat Nabi Muhammad. Kami mohon Ya Allah. Semua yang salah kau ampuni dosanya. Semua yang maksiat kau ampuni dosanya. Semua yang pernah melakukan kesalahan dan kemaksiatan kau ampuni dan kau hapus serta kau ganti dengan kebaikan. Ya Allah di zaman ini banyak kemaksiatan yang tidak kami duga. Banyak permasalahan yang tidak kami duga. Anak-anak kecil kami telah dinodai oleh orang-orang tertentu. Ya Rabb ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin putra putri kami sudah berani terhadap orang tua. Orang tua juga lupa terhadap didikan terhadap anak-anaknya. Allahumma ya Allah sadarkan orang-orang tua kami bahwa anak adalah aset-aset mereka untuk dunia dan akhiratnya. Ya Allah sadarkan orang-orang tua kami agar orang-orang tua kami pula ya Allah mau mendidik anak-anak mereka dan keluarganya dengan kebaikan. Allahumma ya Allah sadarkan pula anak-anak kami agar anak-anak kami taat kepadamu, taat kepada Rasulmu serta taat kepada kedua orang tua yang saleh. Allahumma ya Allah arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna zinabah. Ya Rabb, kepada siapa kami harus mengeluh? Kepada siapa kami harus memohon? Kepada siapa ya Allah? Tiada kekuatan kecuali kekuatanmu. Tiada pemberian kecuali pemberianmu. Ilahi anta maksudi. Waridhaka matlubi. Waridhaka matlubi. Allahumma ya Allah, di dalam dada ini penuh dengan permasalahan. Di dalam dada ini penuh dengan permasalahan. Di dalam negeri ini penuh dengan permasalahan. masalah umat Nabi Muhammad. Kami tiada rela umat Nabi Muhammad ya Rob, ya Arhamar Rahimin dibohongi oleh orang-orang pembohong-pembohong dari musuh-musuhmu. Ya Rob, ya Allah, kami ini tidak rela melihat umat Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin diinjak-injak oleh orang-orang yang memusuhi agamamu. Allahumma ya Allah, kuatkan Islam kami, kuatkan aqidah ahlu sunnah kami Kuatkan semua ya Allah. Ya Arab, ya Arab ya sebagaimana kuatnya para sahabat Nabi terhadap ah, iman-iman mereka, keyakinan mereka terhadapmu dan terhadap kekasihmu Muhammad. Jadikan pembelaan kami kuat kepada agama Islam, kepada Rasul sebagaimana pembelaan para sahabat terhadap Rasulnya dan agamanya. Allahumma ya Allah, iman kami lemah. Ya Arab, akidah-akidah kami lemah. Kuatkan ya Allah. Ya Allah, ya Qawiyyu, ya Matin. Ikfina syarrad zalimin. Allah Allahumma ya Rabb, hancurkan musuh-musuh Islam, hancurkan musuh-musuh Islam, hancurkan orang-orang yang akan menghancurkan umat Islam, hancurkan orang-orang yang mengelabui umat Islam, hancurkan orang-orang yang akan merusak agama Islam, yang merusak Al-Qur'an, yang merusak hukum Al-Qur'an, yang merusak ketentuan-ketentuan yang telah Kau perintahkan di Al-Qur'an dan sunnah kekasihmu Muhammad. Allahumma ya Allah, kami tidak rela dan tidak ridha Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina ya Rabb kami ingin ya arhamar rahimin membela Rasulullah ya Rabb apapun yang terjadi kami siap untuk membela beliau dan membela agama yang dibawa oleh beliau dan membela agama yang hak ini dan membela negeri yang kami cintai ini Allahumma ya Allah selamatkan bangsa Indonesia ini selamatkan pemimpin-pemimpin negeri ini selamatkan ulama negeri ini selamatkan penduduk negeri negeri ini dari fitnah di dunia, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah di zaman, fitnah-fitnah yang ada ini ya Allah. Selamatkan putra-putri bangsa kami ini, terutama putra-putri kami dari fitnah, dari fitnah, dari fitnah. Kami tidak ridha melihat mereka ya Allah, ya Allah bermaksiat. Jadikan mereka selalu ingat kepadamu dan Nabi Muhammad. Hindarkan mereka dari maksiat, kuatkan mereka ketaatan mereka kepadamu ya Allah. Kami ridho melihat anak-anak kami dan keluarga kami sewaktu mereka menjalankan ketaatan. Seandainya mereka lupa dan menjalankan maksiat, kembalikan di jalan taat ya Allah. Ya Allah, siapa yang akan mengingatkan kami dan mereka kecuali Engkau? Ya Rob jadikan langkah-langkah ke depan kami langkah yang tepat Langkah yang akan membawa keberkahan bagi diri kami, keluarga kami, umat Islam Dan bagi bangsa yang kami cintai ini Ya Rob berilah kepada kami pemimpin-pemimpin yang tepat untuk negeri ini Bukan pemimpin-pemimpin yang akan menjual negeri ini Jadikan kami ya Rob pemimpin-pemimpin kami Pemimpin yang benar-benar peduli terhadap bangsa kami Terhadap agama terutama ya Allah Bukan pemimpin yang peduli terhadap partainya Peduli terhadap orang orang-orang kafir, peduli terhadap orang-orang Yahudi, peduli terhadap orang-orang luar yang akan menghancur dan akan menghabiskan harta kami, harta negeri dan bangsa kami. Allahumma ya Allah, kami naudzubillah min dalik ya Arab, kami berlindung dari pemimpin yang bermuka dua ya Allah, pemimpin yang bermuka dua ya Allah, pemimpin yang akan menghancurkan bangsa ya Allah, pemimpin-pemimpin yang kuat kami harapkan ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabb, berkat Nabi Muhammad Jadikan Indonesia ke depan adalah Bangsa yang dicintai Nabi Muhammad Bangsa yang kau ridhoi dan diridhoi Nabi Muhammad Bangsa yang meridhoimu dan meridhoi Nabi Muhammad Bangsa yang selamat bibarkan Nabi Muhammad Ya Rasulullah Ya Habibullah Ya man arsalakallah rahmatan lil alamin kami bertawassul atas namamu kami bertawassul atas namamu kepada Allah agar Allah mengabulkan semua hajat kami dan keluarga kami serta seluruh jamaah kami dan mendengar radio kami. Ya Rabb taqabbal hajatina wa hajatihim hajat dunyawiya bil maisarah hajat dunia dengan kemudahan hajat akhirat dengan ampunan ya Allah ya Allah panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiah dalam keadaan nikmat murah rezeki banyak halal berkah manfaat dunia wal akhirah panjang umur dalam kesuksesan panjang umur dalam kenikmatan panjang umur dalam kesehatan panjang umur dalam keberkahan, panjang umur di dalam ridha, panjang umur di dalam kenikmatan di dalam rumah tangganya, anak cucunya, anak cucu soleh solehah, istri suami semua soleh solehah, keluarganya penuh dengan keberkahan, kesenangan dan kenikmatan, kasih sayang ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Siapapun yang lagi terlilit hutang mudahkan dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Siapapun yang lagi sulit mencari pekerjaan mudahkan dalam pekerjaannya. Siapapun yang sulit dalam mencari ya Allah ilmu mudahkan dalam menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, memahami ilmu dan semua doa-doa ini kami harap ya Allah engkau mengabulkannya ya Allah berkat Nabi Muhammad ya rabbukalah bintumu waftah minal khairi kulla mughlaq waftah minal khairi kulla mughlaq waftah minal khairi kulla mughlaq bihaqi ya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan dan wajin alamul nar. Ya Allah selamatkan guru-guru kami, selamatkan ulama-ulama kami, selamatkan para kiai kami, para habaib kami, pondok-pondok pesantren kami, majlis-majlis kami. Semua selamat dari fitnah, selamat dari gangguan syaitan, selamat dari gangguan dajjal, selamat dari hal-hal yang tidak koridoi, selamat dari riak, selamat dari sombong, selamat dari hal-hal yang tidak koridoi.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 Gus Amak dari Pacitan. Allah tanggalnya 27 April dal Maghrib eh dal Isya. dal Isya. Ceper Kelaten ya. Batur Ceper. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk hadir. Tempatnya di sana. Waktunya Pak Isya, tempatnya di Batur Ceper ya. Tempatnya Mas Toto kelihatan sudah. Saya mohon maaf Insya Allah semua hajat kabul. Insya Allah semua keinginan kabul. Dan mudah-mudahan Allah menerima semua amal-amal kita. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ala فتم علينا توبة تنسيل كل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل وال وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة آمين ربي اسمع فضلا وجودا من نالا باكتساب منا بالمصطفى كل سول صلى وسلم ربي وآله وصحبه عدادة الشعب والحمد لله بالبريح Taqabbal Allah minkum minnahu minkum taqabbal ya karim pun dirakan sugeng Mohon maaf seandainya ada kurang tepat Atau ucapan yang kurang berkenan Walafu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung pulang aja Langsung pulang